ajilihi yang terdekat wa ajilihi yang yang terjauh wa udzubika minasyarri kullihi jauhkan kami dari keburukan semuanya ajilihi yang sudah dekat wa ajili dan juga yang masih jauh dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah kita membaca doa yang sudah masyhur ya Allah inni a'udzubika min ini amik ya Allah jauhkanlah saya eh, dari hilangnya nikmat-nikmatmu secara seketika wa fujaati nikmatik tiba-tibanya datang cobaan darimu wa wa tahawuli dan teralihkannya kesehatan menjadi penyakit wa jami'i sahatik dan semua murkahmu. Tentu ada doa-doa lain teman-teman tapi ini adalah doa-doa yang dianjurkan untuk kita berusaha untuk membacanya karena doa-doa ini memang menggembulkan semua kebaikan. Mari kita berdoa kepada Allah SWT sebagai penutup teman-teman Agar Allah memberikan kita ijabah apalagi menjelang buka puasa Ya Allah zat yang telah kami imani secara gaib Yang kami memujinya sebagaimana layak ia dipuji